النبي وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم بكم يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم الضالين آمين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله ومما ينبغي dan daripada apa yang sepatutnya wa yata'akkadu dan sangat ter menekan anjurannya fi salatil jamaah di dalam melaksanakan salat jamaah adalah taswiyatus sufuf meratakan sof-sof watarasu dan merapatkan fiha di dalam sof-sof berjamaah itu hendaknya sof itu yang rapat yang rata Qala sallallahu alaihi wasallam Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Sawu sufufakum Ratakan Luruskan Sufufakum Sof-sof kamu wahadu dan sejajarkan baina manakibikum antara pundak-pundak kamu walinu dan lembutlah fi aidi ada di tangan-tangan ikhwanikum saudara-saudara kamu wasuddu dan tutuplah al-kholala renggang-renggang fa inna syaitana maka sesungguhnya syaitan yadkhulu masuk itu syaitan fima bainakum di antara apa di dalam apa yang di antara kamu bimanzilatil hadafi dengan kedudukan anak kambing yakni auladadhan anak kambing as-sighar yang kecil Merat, merapikan soft itu adalah satu lambang satu gambaran tentang di hadapan Allah kita ini sama dibilang annasu sawasiyatun ka asnamil musyud ka asnanil musyud orang itu adalah sama seperti gigi-giginya sisir giginya sisir itu tidak ada yang lebih tinggi tidak ada yang lebih rendah bodoh di hadapan Allah juga begitu faham ibu-ibu yang ramai sendiri ditegur kalau ada ibu ngomong-ngomong sendiri yang sampingnya negor Anasu sawasiyatun manusia tadi itu adalah sama di hadapan Tuhan ke asnanil musyud seperti giginya sisir. Karena itu di dalam soft itu yang rapi di hadapan Tuhan. dan juga melambangkan satu kesatuan hati atau kesamaan hati nggak ada yang lebih maju nggak ada yang lebih mundur inti nggak boleh ke muka anak harus ada di muka nggak ada sama di hadapan Allah kemudian <coughs> rapatnya soft itu untuk menghindari gangguan setan karena kalau benggang antara orang yang berdiri sholat itu kalau benggang kata Nabi setan itu muter-muter dari situ membuat was-was mempengaruhi khusyuknya orang sholat seperti anak kambing loncat-loncat itu tahu anak kambing loncat-loncat ya karena itu yang rapat Rapat itu bukan berarti si kilit tok sing benggang begitu rapat itu. Kadang-kadang orang sholat kaki sama kaki katanya memang ada keterangan harus nempel. Cuma benggangnya setengah mati. Maksudnya kaki sama kaki nempel tadi itu harus berdekatan begitu, bukan harus nempel begitu nempel cuma jarai sak meter akhirnya sholatnya seperti kerajungan gitu mekar gitu bukan begitu ini adalah satu gambaran yang rapat kalau sholat itu softnya itu yang rapat gitu jangan dibiarkan ada sela-sela yang sekiranya setan bisa mengitari ada di situ Hmm? Ulama berkata minimal jangan sampai ada anak kecil bisa menembus soft tadi itu. Ada anak kecil menembus ada di situ. Nah. Gimana caranya supaya soft itu rapat dan rata? kalau agak benggang ditarik tangan sebelahnya tadi itu untuk supaya me mendekat kalau perlu yang ada di belakang ditarik maju ke depan tapi jangan kasar-kasar tarik kasar apalagi tua nyosop jatuh dia apalagi kalau dipegang keranya ayo maju walinu fi aidi ikhwanikum pelan-pelan kalau ngambil tangan saudara kamu untuk supaya bisa rapat, begitu nggak apa-apa kadang-kadang ayo ayo soft soft softnya diatur softnya ojo jajarin sama masjid soft soft soft soft soft soft Koyo bete, ono dek kandang gitu jangan nggak usah keras-keras soft soft soft diatur softnya diatur gitu itu dianjurkan untuk satu sama lain begitu kemudian yang, yang masih yang kelihatan dengan sendirinya ada longgar wasuddul khalal langsung masuk di apa namanya diisi begitu jangan membuat muka masih longgar buat soft lagi, buat soft lagi, sepur-sepuran begitu nggak bener? Kalau ada longgar, masuki gitu. Karena apa kalau longgar setan dari itu tadi katanya dia apa? Seperti anak anak kambing. Setan itu masih goda loh sama orang sholat. Sampean sholat itu loh, sih digoda sama setan. Lu katanya Habib orang sholat itu orang kalau berzikir setan lari. Khannas li'annau yakhnasu idza Allah Setan itu dikatakan khannas suka lari kena dia lari kalau ada orang berzikir kepada Allah. Iya. Kalau ada orang berzikir kepada Allah lari. Kalau zikir beneran. Tapi kalau zikirnya enggak beneran hatinya lupa kepada Allah, cuma lisannya tok setan berupaya untuk supaya enggak khusyuk memang dalam sholatnya tapi ketika dia baca Quran khusyuk hatinya lari itu setan setan itu kalau ada orang berpikir Melayu pernah Nabi SAW makan sama sahabatnya Tengah-tengah makan Nabi tertawa itu Kalau bahasa sekarang katanya kepingkel-pingkel gitu ya Tapi Nabi tidak pernah tertawanya itu seperti kita Ada suaranya ngakak Wak, wak, wak, wak, ono Nabi tertawanya agak berat begitu Nanti Nabi itu kalau tertawa ditahan akhirnya jadi senyuman kalaupun sangat tertawa kelihatan giginya jadi nggak ada suaranya seperti kita kalau tertawa ngakak-ngakak jerat-jerit kok mentok kono udah ono heran sahabat lu kok tengah-tengah makan Rasulullah ini tertawa ngopo ini ya pasti ada yang dilihat sama Nabi ini tanya sahabat ya Rasul kok tertawa tengah-tengah makan kenapa ada yang lucu ya Rasul enggak kata Nabi anak kelihatan tadi ada setan kok bareng sama seorang diantara kamu makan karena dia tidak membaca bismillahirrahmanirrahim dalam makannya bareng di tengah-tengah makan ingat kalau dia belum baca bismillahirrahmanirrahim akhirnya baca bismillah awalahu ah, wa akhirahu kelihatan begitu dengar begitu setan melompat lari kata Rasulullah sampai kepentut kepentut Nabi kelihatan tertawa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya. Kalau berzikir setan akanlah lari. Tapi berzikir saatinya. Tapi ada diceritakan satu orang baca Quran. Baca Quran setannya joget setannya menari tapi satu saat setan itu ketemu dengan orang yang tidur ketakutan dia menjauh ini ada orang baca Quran menari ini ada orang tidur ketakutan menjauh lari Akhirnya ditanya, ya, ini para aulia, eh, ya. Nah kalau sampai ketemu sama setan memang akrab. Ini para wali nih. Ditanya Imam Ghazali ini nyerangkan dalam kitab Yahya. Tan setan. Ada orang baca Quran kok menari. Di situ ada orang tidur, kamu ketakutan menjauh. Kata dia yang baca Quran dia cuma mikir lagu dan nadanya saja dia nggak mikir kandungan ayatnya nggak ada tadabur nggak mikir makna ayatnya yang dipikir lagunya akhirnya seperti nyanyi lagunya tak saya dipikir kadang-kadang masya Allah baca Quran seperti olahraga nyedot itu waduh baca Quran tadi itu yang penting kamu bisa membaca dengan faham artinya kandungan artinya dan bisa mengajak orang yang mendengarkan untuk lebih bisa memahami isinya begitu bukan lagu-lagunya tok Kata setan, ini mikir lagunya aja, joget aku. Nah itu kenapa orang tidur kok kamu itu menjauh? Yang tidur itu orang yang dekat sama Allah. Belum tidur udah niat macem-macem, baca macem-macem. Nafasnya aja bisa membakar aku kata dia. Karena itu aku menjauh. Masya Allah. Ya, kadang-kadang ya, orang baca Quran bukan untuk meresapi isinya ya tapi membaca Al-Quran hanya sekedar lagu-laguan tok dibuat enak-enakan aja baik kembali kepada pembahasan setan itu juga mengganggu kita dalam sholat sholat malah dalam satu hadis yati syaitanu fi salati ahadikum fayaqulu udkur kadza udkur kadza setan itu akan datang pada seseorang yang sholat di antara kamu sambil menyatakan ingat tau kamu ingat tau kamu nanti diingatkan subhanallah kunci yang ketelisut itu kunci yang dicari-cari nggak dapat ingat dalam sholat oh nggak taunya kunci itu di atas lemari iling dalam sholat subhanallah kadang-kadang dibuat khawatir sandalmu ya oh pokoknya teke di ngarep hilang lu Allah Akbar ngeliri sandal huh? subhanallah memang setan berupaya begitu supaya sambian nggak sholat begitu Kadang-kadang dibuat sampai untuk tolak-tolak. Ketika Rasulullah ditanya tentang ikhtilas Ikhtilas itu noleh Ngelirik dalam sholat eh, eh, Anil itifat Noleh dalam sholat Kata Nabi Wa ikhtilasun yakhtarisu syaitan min sholatil abad Itu cara setan untuk mencuri khusyuk daripada sholat hamba Allahu Akbar Subhanallah dibisik sama setan delok niku sapa nek pinggirmu ilang wis susuke eh ilang kelotek sapa melbu delok ilang wis susuknya perhatian dengan yang lainnya nanti Allahu Akbar Akbar. Api babut iki, ndelok babut. Hilang khusuknya sudah. Allahu Akbar. Ukirane cek api iku. Jadi setan mengarahkan gimana caranya kamu lupa dengan bacaan kamu dalam sholat. Itu cara setan untuk mencuri khusuk hamba. Karena lek sembayang Allahu Akbar ojo tolak toleh. Rasulullah bersabda apa? Rasulullah bersabda apa? ba' ilah ila mawdi'i sujudika taruhlah pandangan kamu fokus kepada tempat sujud kamu ojo delok silian itu delok tempat sujudnya kamu Hah? sini kan delok sing ndak Allahu Akbar kuape didelok cecek tukaran didelok rugi begitu Ah. Wa anil Bara ibni Azib radhiyallahu anhuma daripada Bara bin Azib Semoga Allah meridhai keduanya. Qala berkata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yati nahiyatas saf mendatangi nahiyatas saf pucuk daripada sof arak pinggir daripada sof wa dan meluruskan baina suduril kaum antara dada-dada kaum wa manakibim dan pundak-pundaknya kaum wa yakul dan Nabi sambil berkata la takhtalifu janganlah kamu saling berbeda fatakhtalifa qulubukum maka akan berbeda hati-hati kamu innallaha wa malaikatahu sesungguhnya Allah dan para malaikatnya yusalluna bersolawat ala safil awal atas saf pertama ah. Kata Nabi ya Pak. Nabi itu kalau sholat bukan hanya menyuruh sof sof sufu sufufakum sof sof sof enggak Nabi ngelihat seperti ngatur barisan perang gitu eh sebelah sana softnya lurus kadang-kadang didatangi gini loh pundak itu jangan maju jangan mundur apa dadanya itu eh mundur dikit maju dikit yang soft yang sejajar kata Nabi jangan kamu berbeda ono sing maju ono sing mundur lah mung soft lurus ki bengkong ini berombak begitu yang lurus yang lurus biar lurus hatinya kata Nabi yang rapat biar rapat hatinya. Yang sama begitu biar sama hatinya. Kenapa? Soft. Kalau renggang berarti itu akan menghasilkan hati kaum muslimin satu sama lain saling renggang. Soft. Kalau tidak lurus, ada yang maju ke depan, itu menunjukkan hati kaum muslimin sudah berpecah, nggak bisa bersatu. Subhanallah. Lambang aja nih soft pak. Sampai lihat itu saf yang ada sekarang renggang-renggang karena saya ngereket satu sama lain saf itu kadang-kadang turun tutup nggak yang turun tutup belum sempurna buat lagi ya segitu kaum muslimin ini kalau sih sampai tutup kapi urusannya jadi soft ini seakan-akan melambangkan keberhasilan anda lek perhatian sama soft insya Allah akan lancar urusan kaum muslimin yang ada ini jangan dianggap remeh itu makanya itu kalau sampean kalau sholat jadi imam ojo langsung Allah Akbar si kacar kacir gerudak gerudak gerudak gerudak jangan mulai kecuali kalau soft sudah rapi soft softnya diatur kalau perlu Nabi itu kadang-kadang keluar dari soft pertama, soft kedua, lihat softnya, ayo, yang benar. Baru dimulai Allahu Akbar, wah khusyuk. Jadi raca rampak. Hmm? Subhanallah. Jadi Islam itu mengatur ibadah itu, ya, benar-benar rapi Tak nah, ono ibadah kok orang Islami. Rapi sasofnya begitu ya. Hmm. Kadang-kadang orang nggak mau berdekatan dalam soft itu karena penyakit sombongnya kadang-kadang. Nyedek. -kadang masjid semua sholat berjamaah ada kelem dicedeki itu karena kadang-kadang sombong atau menghina kepada orang lain nah udah penyakit sombong ini menghadap kepada Allah dengan hari sombong percuma setan itu dulu itu wah gini ibadahnya Luar biasa sampai setan itu kumpulnya sama malaikat. Kumpulnya sama malaikat. Namanya bukan setan itu bukan iblis. Azazil. Sampai dikasih kepercayaan menjaga langit pertama. Itu Azazil. Jadi setan biar jogo langit, jogo langit. waktu diciptakan tidak ada saingannya setan nggak ada saingannya wah hebat dah kalau bahasa sekarang orang karir naik terus bangkatnya setan ketika muncul Nabi Adam baru diciptakan oleh Allah langsung dikasih segala ilmu oleh Allah wa Adam asmaa kullaha Allah mengajarkan kepada Nabi Adam semua isim, semua nama dengan segala bahasa jadi Nabi Adam itu ngerti bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Jawa, bahasa Madura gelas ini misalnya bahasa Arab, kaksun, bahasa Inggris glass misalnya ya bahasa Jawa gelas bahasa Madura ya apa kodo gelas bahasa Londone bahasa Jepangi bahasa Cinoi Nabi Adam segala bahasa dikuasai mulai yang gede di luar angkasa yang ada di bumi yang belum ada yang akan datang sampai montor kabeh kabeh sak mereke Nabi Adam itu tapi nggak diajar nggak belajar langsung ilmunya dari Allah wa'allama adamal asma'a kullaha turung ono montor turung ono tekel turung ono opo Nabi Adam sudah tahu semuanya setan udah beribadah banyak Nabi Adam ibadai turung ono tapi ilmunya ilmunya lebih bah lebih banyak Nabi Adam diadu sama Allah ilmunya ilmunya malaikat ilmunya setan kapan diadu sama Allah dengan Nabi Adam yo kalah kabeh lawang Allah ngasih lengkap kepada Nabi Adam ilmu wa 'allama Adam al asma'a kullaha ketika sudah terbukti bahwa Nabi Adam ternyata ilmunya lebih tinggi walaupun ibadahnya malaikat lebih banyak walaupun ibadahnya setan lebih banyak waktu itu diperintahkan eh tawadhu sama yang punya ilmu hormat semuanya kepada yang punya ilmu terbukti kan Adam ternyata ilmunya lebih banyak walaupun ibadahnya lebih sedikit masih kon ribuan tahun malah dikatakan setan udah beribadah 80 ribu tahun Nabi Adam kayak muncul lu ya, alim eh hormat sampai sing alim walaupun lebih banyak ibadahnya Pak mau setan setan itu punya ilmu tapi ilmu yang dibarengi sama som sombong malaikat punya ilmu tapi dibarengi dengan tawa tawadu malaikat karena melihat Nabi Adam lebih punya ilmu diangkat derajatnya oleh Allah mau tawadhu dengan ilmunya si si malaikat subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana sujud hormat ya Allah kami tidak punya ilmu kecuali engkau ajari ya Allah maha suci engkau ya Allah setan enggak setan didebat Tuhan didebat anak suruh sujud kepada Nabi Adam Aku suruh hormat kepada Nabi Adam. Dia merasa lebih tua. Dan Nabi Adam umur lebih tua, lebih tua. Kemudian dia sudah lebih banyak ibadah. Ngeremen sama, sama Nabi Adam. di depan Tuhan. Aku apakah aku akan sujud kepada yang engkau ciptakan dari tanah? ana khairu minhu aku lebih baik kan dari Adam ya Allah Adam diciptakan dari tanah yang diinjak-injak oleh kaki sedangkan aku diciptakan dari api yang menerangi khalaqtahu min narin wa khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin sombong diusir sama Allah diusir padahal udah di derajat yang tinggi diusir dijadikan terlaknat terusir dari rahmat Allah saat nih itu yang sudah ibadah banyak lah kula kali sampean ibadah setitik salat ambil sombong ndak mau dekat dengan saudaranya rono rono rono rono sembahyang izin Allahu akbar istiqomah katanya ini bukan istiqomah orang sombong kok dibiara begitu perangi itu semuanya harus siap Hah? Eh? untuk bisa bergabung berdekatan ketika menghadap kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah wa malaikatahu Allah dan para malaikatnya yusalluna bersolawat. Salawat Allah itu rahmat ya. Artinya Allah memberikan rahmat, salawatnya malaikat itu mendoakan. Doanya malaikat, mudah-mudahan dapat rahmat, mudah-mudahan diampuni oleh Allah gitu. Kepada siapa? ala sofil awal atas sof pertama sing rebutan sampai sof pertama itu saya sudah istiqomah Ustaz ada di sof kelima mulai zaman dulu sampai sekarang bodoh namanya istiqomah mundur kok istiqomah kok mundur tidak begitu istiqomah berangkat di sof pertama kalau memang ada longgar soft pertama, cuma kalau soft pertama jangan maksa. Teko terakhir ya soft pertama. Minggir, minggir, minggir, minggir. Kalau pingin soft pertama ya datang pertama. Pertama. Hah? Sampai kalau nonton biskup buri dewi apa dengar dewi? Kalau melihat bal-balan di belakang sendiri atau di muka sendiri, apa boleh sholat mirip muri dewi. Sholat Jumat kadang-kadang dalam masih kosong, sholat orang di jopo, Apa obong iki? Bingung karena BDW. Kalau sudah di stadion minta paling muka sendiri. Allah dan para malaikatnya Allah itu merahmati malaikat itu doakan orang yang ada di soft pertama itu orang perhatian artinya dia datang pertama sholat ada di soft pertama pertama bukan ngerebut soft pertama tapi datang terakhir akhirnya ngelangkai pundaknya orang-orang riga benas nggak bener juga itu alhasil Soft pertama lebih bagus, setelahnya soft kedua lebih bagus daripada yang lainnya, setelah itu soft ketiga paling pucuk dewi sing kurang bagus. Kecuali kalau perempuan. Kalau perempuan itu soft yang paling akhir yang paling bagus. Artinya apa? Lebih ngedo toko sing lanang. Soft perempuan ingin soft pertama, maju ke PDW, ya ruwet jadi nih sejak ada atau pengajian ini misalnya perempuan kepingin soft pertama lah ngedapi beda wedo aku gini nah kalau demikian ini kan enak perempuan ada di belakang begitu Hah? diatur pak sak soft-softnya diatur sama Islam subhanallah rapi agama Allah ini Wa sallallahu alaihi wasallam dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Sawu sufufakum Ratakan luruskan sof-sof kamu Fa inna sufuf maka sesungguhnya meratakan saf-saf itu min iqamatis sholat daripada bentuk mendirikan saf salat. Mendirikan sholat duduk pokok bayang itu bukan mendirikan sholat. Pokok bayang Beb. Itu bukan iqamatus sholat. pokok. Sempurnakan sholat tepat waktu, kalau bisa di awal waktu ada di masjid berjamaah di soft pertama rata softnya itu adalah iqamatus sholat komplit mendirikan sholat tutup pokoknya sholat mas pokoknya sholat Jumat ono di pojok dewi ngerokok di mik Allah Akbar Allah Akbar syahadu baru Allah Akbar hmm, tolak tolak itu dan ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh but nyingkri sembahyang cap opo ini tidak serius belas berangkat dengan khusyuk rapi pakai minyak wangi mandi dulu mau sholat jumat kemudian masuk masjid ada di awal kemudian di soft pertama itikaf bersolawat kepada Nabi di itu banyak beristighfar sampai dengarkan khutbah dengan seksama kemudian sholat berjamaah Jum'ah setelah itu baca wirid-wiridnya pulang dengan membawa pahala yang besar itu itu sholat bener itu itu mendirikan sholat itu model kaya oh, ngono mendirikan sholat Kadang-kadang berangkat pertama dari masjid. Nunggu di masjid di soal kipas angin. Dingkluk. Tak pikir nangis, ngaruh nengiler ngiler tadi. Ya, jangan model begitu. Lalu aku datang ke masjid, kadang-kadang ke masjid taklin turu gitu. Gue bantal mari yang gini usahakan melek jangan membiasakan begitu eh? ketika kamu tadi itu sudah membiasakan tidur baru dimulai al-fatihah kangopan kono ngeledek buyar melek padahal tidak tidur sama sekali nih nafsu kalau diajak gitu kadang-kadang dola denan miring-miring tidak karuan dah sih Jangan dibiasakan begitu. Lawung majelis taklim cuma setengah jam itu kayak itu urusan. Ya Rabbana harum. Aduh, bong ini. Kayak ono sambel mari. Jangan dibiasakan model begitu. Hah? Masih ngantuk, poson melek. Satu kali, dua kali, biasa sampean nuruti pertama ngantuk kon tambah kon teng no, sampai turu saat terus ego setiap ada masih salim model begitu kamu nanti di sini sini yang kena shooting lo sampai kadang-kadang jungkel jungkel tak karuan ah. Rapikan soft-soft kamu karena merapikan soft-soft itu adalah dari bagian soft salat. Mudah-mudahan insyaallah kita ada satu sikap nanti setiap salat kita bisa merapikan soft ya. Wallahu a'lam